Hey! Jimat punya cerita dengan judul Pocong di Tengah Kuburan. Jumat malamnya hantu berkentayangan bersama tim Jimat hadir kembali cerita mistik dan misteri kali ini cerita dikirimkan oleh Wakirini dari Desa Padangan Bojonegoro zaman tahun 90-an masih ada togel resmi yang namanya SDSB. Wakirin sering memasang togel tapi nggak pernah dapat. Sampai pada suatu ketika ada yang menawarkan untuk mencari nomor togel di kuburan angker dengan melihat di nomor keningnya pocong. Karena saking terobsesinya, Wakirin pun mau menerima tawaran itu. Singkat cerita, di malam Jumat, setelah mempelajari ritual dan rapalannya, berangkatlah Wakilin dari rumahnya sendirian. Sampai di kuburan sekitar jam 12 malam. angin masuk ke dalam area kuburan. Suasana sunyi sekali. Apalagi kuburan itu letaknya di pedalaman dekat hutan. Wakirin berdiri sendiri di depan kuburan. Baru dengan posisi kedua tangan siap memapah sesuatu ditemani malam sunyi dan Wakirin berdiri sendiri di depan kuburan baru dengan posisi kedua tangan siap memapah sesuatu yang ditemani malam sunyi dan suara burung-burung hantu. Mulailah wakilin membaca mantranya. Untuk beberapa saat tidak terjadi apa-apa. Namun, setelah semua mantra diucapkan, mulai terasa angin berembus. Mula-mula pelan, lama-kelamaan anginnya semakin kencang. Daun-daun bunga kamboja mulai berterbangan. Dan tiba-tiba ada sesuatu benda jatuh dari atas tepat di kedua tangan Wakir ini. Kirin kaget bukan kepala. Dia berusaha menangkap dengan kedua lengannya dan menahan benda itu. Wakirin merasa benda itu seperti daging dibungkus kain, tapi terasa berat sekali. Wakirin belum berani membuka kedua matanya. Sekujur tubuh Wakirin merinding, keringat dingin membasahi tubuh, bulu kuduk berkibar. Wakilin ingat pesan orang yang menawari mendapatkan nomor di kuburan itu. Benda itu adalah pocong. Dan wakilin harus melihat nomor yang tertera di dahi pocong itu. Dengan perasaan takut luar biasa dan menahan bau busuk mayat, pelan-pelan wakilin membuka matanya. Arah pandangan pertama tertuju pada bagian tengah pocong. Terlihat kain kafan yang sudah kotor dan lusuh. Dengan menahan rasa takut yang luar biasa, pandangan wakilin pelan-pelan menuju ke bagian atas pocong. Baru sampai dagu, mulut dan hidung, Wajah pocong itu terlihat sudah hancur. Bibirnya sudah tidak ada, hingga hanya kelihatan giginya saja. Dan hidungnya sudah dikerototi belatung dengan darah masih menetes. Kirin berterah histeris dan langsung melempar pocong itu. Lari terbirit-birit keluar kuburan, walau kakinya tersandung-sandung nisan kuburan. Semenjak itu dia sadar dan tidak lagi berburu nomor togel di tempat-tempat angker. Itulah cerita nyata bersama tim Cima.